Tapi alhamdulillah Quran kalimat yang turun dari langit ke tujuh sana melalui malaikat Jibril dihafal, ditulis. Dihafal dan ditulis dan banyak orang yang hafal. Walhamdulillah. Quran dijaga oleh Allah Ta'ala termasuk ajaran-ajaran beliau, hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau dijaga ditulis oleh Imam Bukhari, ditulis oleh Imam Muslim, ditulis oleh Imam Abu Dawud dan para a'immatu ulamaul hadis tercatat dan dihafal oleh para ulama ya oleh kaum muslimin. Sehingga walaupun sudah jauh zamannya namun Islam tetap terjaga dan dijaga oleh Allah Azza wa Oleh karena itu sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis Muslim Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Awal datangnya Islam asing. Karena beliau sendirian masuk Islam Abu Bakar, masuk Islam Ali bin Abi Thalib, masuk Islam Khadijah, masuk Islam Utsman ibni Affan, masuk Islam Amr ibn Al-As dan seterusnya. Asing. Tidak banyak yang kenal kita tidak bayangkan di Jawa ini kayak apa waktu itu. Ya, 1400 ke belakang kayak apa, zaman apa itu kita di negeri ini. Namun keasingan Islam di awalnya terus berkembang, berkembang, berkembang sampai dikenal oleh manusia di jagat raya timur dan baratnya sampai ke Eropa sana, ke Afrika sana. Belahan dunia mengenal Islam tersebar. Walhamdulillah. Namun kata beliau wasayauduhu ghariban akan kembali asing. Tidak lagi orang mengenal Islam yang benar yang kayak apa. Bingung. Sehingga oleh karena itu benar-benar seorang muslim harus belajar supaya tidak jadi orang yang apa? bingung. Hasan Al-Basri rahimahullah ulama yang hidup di masa tabi'in, Pak. Ulama yang hidup di masa generasi setelah sahabat namanya tabi'in ketika muncul kelompok Khawarij teroris sudah kita singgung pertemuan pertama bulan apa waktu itu ya panitia lupa ya punya pertemuan pertama sedikit kita singgung bahwa kelompok ekstrim teroris yang pertama kali muncul di tubuh di tengah umat Islam disebut dengan khawarij haruriyah ini termasuk kelompok yang sangat ekstrim dan di antara bukti keekstrimannya membuat teror di tengah umat Islam bukan di tengah orang kafir umat Islam adalah di saat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib itu khalifah keempat Pak Abu Bakar Umar Utsman baru siapa Ali muncul dan munculnya ini sebelumnya sudah disabdakan oleh beliau akan muncul kata beliau dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu saya rujuk mintik dihada akan keluar dari kaum ini orang ini kaumun ini masih ingat kisahnya ketika Nabi sedang membagi harta rampasan perang ada seorang laki-laki mengatakan i'dil fa innaka lam ta'dil. Ittaqillah ya Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah wahai Rasul. Karena engkau tidak bisa berlaku apa? Adil. Nabi digugat. Nabi dikritik. Nabi dijatuhkan kewibawaannya. Katanya tidak bertakwa, katanya tidak adil. Ini cikal bakal khawarij. Maka Nabi mengatakan, saya ruju min di dihada kaum. Akan lahir dari orang ini sekelompok orang yang al Qur'an. Membaca apa? Al-Quran. Jadi kaum ekstremis teroris ini ternyata kata Nabi mereka muncul sebagai kaum yang membaca apa? Al-Quran. Namun la yujawizu hanajirahu. Namun tidaklah lewat kecuali di tenggorokan saja, tidak masuk hati. Ini hadis yang kita baca waktu itu, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sehingga kata para ulama, orang yang pertama kali keluar ini disebut Zul Khuwaisirah At-Tamimi. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbisul Iblis Hada rajulu yuqalahu khaisirah At-Tamimi Orang yang tadi mengkritik kepada Nabi Ittaqillah Bertakwa kamu kepada Allah Kamu dah adil Dikatakan oleh Ibnu Jauzi Orang ini disebut Namanya Dhul Khaisirah At-Tamimi Kata Syekh kata Ibnu Jauzi wa huwa awwalu khariji kharaja fil Islam. Kata Ibnu Jauzi ulama yang wafat tahun 597 rahimahullah. Kata Ibnu Jauzi orang ini Dul Khaisirah At-Tamimi ini orang yang pertama keluar dari persatuan kaum muslimin di dalam sejarah Islam. Ya. Orang ini kelompok Khawarij pertama yang keluar dari Islam, di dalam Islam, dari persatuan kaum muslimin mengkritik seorang nabi dan rasul mengkritik seorang pemimpin perang saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslim. Lalu kata Ibnu Jauzi, wa afatuhu annahu radiya bi ra'yi nafsih. Dan penyakit ini, apa itu penyakitnya? Mengkritik Rasul, menjatuhkan kehormatan Rasul. Penyakit ini karena dia ridho dengan pendapatnya sendiri. Radhiya birai nafsi. Dia lebih ridho dengan pendapatnya sendiri. Begitu. Bukan mengikuti uh, prinsip Islam. Orang yang paling bertakwa itu Rasul. Rasul Sallallahu Alaihi orang yang paling bertakwa kepada Allah ini malah dijatuhkan ittaqillah orang yang sangat adil adalah beliau kritik penguasanya jadi secara khawarij kata Ibnu Jauzi yang pertama kali keluar adalah siapa tadi? Zul Khawaisirah. Lalu kata Ibnul Jauzi, wa atba'u hadha rajul dan para pengikut Dul Khuwaisirah ini humul ladzina qatala Aliya ibn Abi Talib. Mereka orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Talib. Jadi Nabi semasa hidupnya baru menghabarkan. Setelah Nabi wafat, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman belum. Begitu zaman Ali muncul. Mereka yang memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali itu diangkat sebagai Amirul Mukminin oleh para sahabat pemimpin kaum muslimin, penguasa, pemerintah kaum muslimin. Begitu pada zamannya. Namun kelompok ini keluar dengan melakukan teror. Hmm. Disebutkan oleh Ibnu Kathir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Seingat saya pada jilid ketujuh ada kitab namanya Bidayah wa Nihayah Ibnu Kathir Menceritakan sejarah Dari awal penciptaan langit dan bumi Sampai masa-masa zaman beliau Jadi sejarah lengkap Dari zaman Allah menciptakan langit dan bumi dengan dalil Quran dan hadis Dikisahkan zaman Nabi Adam, Nabi Nuh terus sampai zaman beliau masih hidup. Ibnu Katsir. Namanya kitab Hidayah dan Nihayah. <clears throat> Bagus kitab ini. Nah pada kisah ini Ibnu Katsir melewati riwayat kisah tentang zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dibawakan oleh Mukasir riwayat bahwa kaum teroris ketika mereka tidak puas dengan pemerintah yang sah siapa tadi Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib melakukan perdamaian dengan Muawiyah mereka tidak puas dikritik Ali nah, kalau tadi yang dikritik siapa Nabi. Sekarang yang dikritik siapa? Ali bin Abi Thalib. Tidak puas dengan kebijakan pemerintahnya. Akhirnya melakukan teror. Apa terornya? Diriwayat ke Ibnu Katsir orang ini melewati uh, bertemu dengan Abdullah ibni Khobbat sahabat. Abdullah bin Khabbab bersama rombongannya, istrinya atau budaknya. Kemudian Abdullah bin Khabbab dibunuh. Dibunuh. Dibunuh beserta istrinya atau budaknya. Karena tidak ikut rombongan kaum Khawarij. Tidak bergabung ketika mereka melewati Abdullah bin Khabbab dibunuh karena tidak mau bergabung. Ini sahabat. Setelah dibunuh perempuan ini istrinya atau budaknya dibelah perutnya. Bayangkan, Pak. Kejam apa tidak, Pak? Kejam. Membunuh orang Islam. Abdullah bin Khabbab itu sahabat bukan orang kafir. Namun karena tidak sejalan, sepaham dengan kelompok ini, mereka melakukan apa? Tindakan teror. Apa terornya? Membunuh Abdullah bin Khabbab beserta istri. Dibelah perutnya. Janin bayi yang ada di perut dikeluarkan. Ikut dibunuh juga Sungguh kejam kelompok ini. Begitu mendengar kejadian ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib memberangkatkan pasukannya. Ya, benar-benar mereka kaum yang telah melakukan tindakan apa ini namanya Pak? Tindakan teror terhadap kaum muslimin. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan pasukan untuk memerangi kaum musyrikin, kafirin yang memerangi umat Islam. Namun mereka khawatir kalau kelompok Khawarij kalau tidak segera diredam nanti bisa membunuh kaum muslimin Bayangkan. Inilah kejahatan yang terjadi dan tercatat dalam sejarah Islam. Bisa dibaca dalam kitab Ibnu Kasir Hidayah wa Nihayah. muslimin. Kalau seperti ini keadaannya, maka <coughs> penting bagi kita mengenal pemahaman Khawarij. Sebenarnya yang banyak melakukan kejahatan kepada Islam dan kaum muslimin bukan hanya kelompok Khawarij. Kata Abu Kilabah, Abu Kilabah itu muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. <coughs> Ibnu Abbas punya murid diantaranya adalah Abu Kilabah. Beliau berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fil Islam illa istahalla alaihi musayf." Mabtada'a qaumun bid'atan Tidaklah suatu kaum Nah, tidaklah suatu kaum Kaum itu sekelompok orang Tidaklah sekelompok kaum Melakukan Menciptakan kebid'ahan Illa istahalla alaihi musayf Kecuali akan menjadi halalnya darah. Darah itu haram ditumpahkan, Pak. Darahnya seorang muslim terhormat, terjaga. Bahkan darahnya orang kafir dhimmi terjaga. Darahnya orang kafir mustakman terjaga terjaga. Tidak boleh sembarangan mengalirkan darah. Darah manusia tidak boleh sembarangan. Apalagi darahnya orang mukmin. Wa mayaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah jahannam. Alas balasannya berat pak, masuk jahanam. Darah seorang mukmin terjaga. Tidak boleh sembarangan mengalirkan darah tanpa sebab. La yahillu damamri'in muslim. Tidak halal dan hadis muslim. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihdas salah kecuali diantaranya karena tiga sebab Sebab yang pertama as sayibu zani. Orang yang sudah menikah sah lalu melakukan zina. Hukumannya dalam Islam dirajam sampai apa, Pak? Sampai mati, Pak. tempar pakai batu sampai mati. Itu dalam Islam. Seorang yang sudah menikah kok berzina, ya, Itu hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nauzubillah. Yang melakukan penguasa. Yang kedua, an-nafsu binafsi. Seorang membunuh orang. Kisos. Kalau orang bunuh orang, maka kalau ahli warisnya menuntut balas kisos, maka pembunuhnya pun di dibunuh kisos dalam Islam. Yang ketiga atariku lidinihi al mufaraqalil jamaah. Orang yang keluar meninggalkan agamanya keluar dari jamaah kaum muslimin murtad itu tiga sebab jaga darah seorang mukmin jaga darah seorang muslim nah Kata Bukilabah, tidaklah suatu kaum membuat satu perkara bid'ah kecuali nanti akan menghalalkan apa? pedang. Khawarij pedang yang seharusnya diarahkan kepada orang kafir malah diarahkan ke pedangnya kemana? kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib orang yang dijamin masuk surga. Gitu kejahatan, kebid'ah. Jadi kalau seperti ini barakallahu fik penting bagi seorang muslim apalagi dia sebagai orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang anak-anaknya dan istrinya. Jangan sampai terbawa pemikiran-pemikiran apa tadi? Pemikiran khawarij, teroris. Semua jenis kebid'ahan nanti akan menjadikan menghalalkan pedang terhadap kaum muslimin Contohnya khawarij. Sebenarnya bukan khawarij saja, Pak. Syiah Syiah itu muncul di zaman Ali bin Abdul Thalib yang mengangkat kedudukan Ali sejajar dengan Rabbul Alamin. Yang akhirnya orang-orang Syiah ini punya pemikiran kafirnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka sampai hari ini Pak mereka tidak mu makmum di belakang imam yang bukan dari ahlul bait bayangkan tidak mu taat kepada pemimpin kalau bukan dari ahlul bait bayangkan muncul teror di tengah tengah kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang yang berpemahaman Syiah. Jadi intinya semua perkara kebid'ahan itu akan menjadikan munculnya teror terhadap kaum muslimin. Sehingga kita harus mengenal kelompok Khawarij sebagai satu di antara yang pertama kali muncul dari kelompok ekstrim teroris ini. Yang mereka kata Ibnu Jauzi, Naam disebut juga Haruriyah. Fangkos samatil Haruriyah isnate asrotan firqoh. Dan kata Ibnu Jauzi, kelompok teroris ini Haruriyah itu terpecah menjadi 12 kelompok. Jadi kelompok ini pecah menjadi 12 sekte. Ada yang namanya Al-Azraqiyah. Mereka mengatakan punya akidah La na'lamu ahadan mu'mina Kami tidak mengetahui Seorang yang beriman Wa kafara ahlal kiblah Mereka mengkafirkan Menganggap kufur Orang mukmin Illa madana biqaulihim Kecuali yang mengikuti prinsip agama mereka jadi saya ulangi, kelompok ini disebut Al-Azraqiyah. Yang tidak sepaham dengan mereka dikatakan sebagai ahlul kufr orang kafir. Barakallahu fiqh Ini kelompok Azraqiyah. Mereka mengkafirkan orang yang tidak sekelompok sepemahaman dengan mereka. Ada juga Al-Ibadiyah Ada juga Sa'labiyah Ada juga Al-Hazimiyah Ada juga Al-Khalafiyah Ada juga Al-Muqarramiyah Ada juga Al-Kanzaniyah Ada juga samrohiyah. Mereka mengatakan kelompok Samrohiyah labas sabimasin nisa al ajanib. Tidak mengapa seorang laki-laki menyentuh artinya menyentuh bersentuhan dengan mereka walaupun wanita lain. Ya. Di anahuna royahin karena wanita itu royahin ini kelompok yang disebut Samrohiyah. Padahal dalam hadis la la aulau la ayat ana hadikum mismar firaksi. kalau seorang ditusuk kepalanya dengan besi yang panas khairan lahu masih lebih baik min ayamu sayyadam ra'atin latahilalah daripada menyentuh wanita yang tidak halal dia apa sentuh hadis darqutni dan sahih namun kelompok ini Haruriyah atau yang di, di antara sektenya adalah Samrohiyah berpendapat tidak mengapa lagi perempuan bersentuhan Walaupun wanita lain bukan istrinya, bukan mahramnya. Ini diantara yang dipegang oleh Hizbut Tahrir di zaman sekarang. Masih kelompok Hizbut Tahrir? Di antara pemikiran Hizbut Tahrir mereka berpendapat, dan mengapa laki perempuan bersentuhan walaupun bukan mahrum. Tidak masalah. Yang penting hatinya apa mungkin? Nah, dianggap yang penting kan hatinya. Bagaimana yang penting hatinya sementara Nabi mengatakan la ayut ina ra'si ahadikum kalau seandainya kepala salah seorang ditusuk dengan besi yang panas khair lahu masih lebih baik min ayyamussa yaddam ra'atin la tahillala daripada menyentuh wanita yang tidak halal dia sentuh yang halal disentuh siapa Pak istri boleh tidak sentuhan dengan istri jangankan nyentuh lebih dari itu juga boleh nyentuh bersalaman menyentuh anak sendiri anak perempuan kita boleh tidak Pak dengan bibi boleh. Keponaan? Boleh. Itu mahram kita. Adapun yang bukan mahram kita, kita harus apa namanya? menjaga diri ketika Nabi membeat setia kaum Ansor. Jadi ketika Nabi berdakwah, orang-orang dari Madinah datang ke Mekah, Pak. Mereka masuk Islam dan siap membela Islam. Nabi pun ber, membeat mereka. Ada laki-lakinya, ada wanitanya. Tapi kata sahabat, Nabi tidak menyentuh tangan-tangan perempuan itu. Cuman kalam, ucapan saja. Itu Nabi, Pak. Kira-kira Nabi itu hatinya suci enggak, Pak? Hah? Bersih enggak? Itu takut. Tapi kelompok Khawarij, Haruriyah di antara yang dipegang oleh Samrohiyah sektenya punya prinsip seperti itu. Intinya kelompok ini punya sekian banyak sekte sehingga penting bagi kita untuk membentengi anak-anak kita dan juga saudara kita kaum muslimin, tetangga kita teman-teman kita, anak-anak kita jangan sampai terbawa kelompok-kelompok yang berbau radikal atau memang dia radikal. Adapun orang yang berpegang dengan hadis Nabi, bimbingan Rasul itu bukan ekstrim, Pak. Wah, kamu ekstrim sekali. Ini sudah zaman modern kok masih kaku seperti itu. Ya, itu bukan ekstrim pak. Kokoh memegang bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi pak, mau misalnya antum jadi sales barang masuk toko, penjual toko kan perempuan pak ya. ya. Setelah selesai akad mungkin kebiasaan orang salaman ketemu kan ya karena dia bukan istri kita bukan mahram kita tidak musalaman kita tiba-tiba pemilik toko itu mengatakan wah kamu ekstrim <laughs> salaman aja tidak mau ekstrim Islam kamu kitten kitten laras buatan pak itu bukan ekstrim itu namanya orang yang kokoh kokoh di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus bisa menempatkan pada tempatnya. Siapa yang ekstrim, siapa yang mereka kokoh memegang sunnah bimbingan Rasulullah <clears throat> Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada sebuah kitab yang bagus. Beliau adalah Syekh Zaid bin Muhammad Ibni Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Karena ulama ini setahun atau dua tahun yang lalu meninggal. Dan beliau termasuk di antara ulama sekaligus sebagai pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah Munawarah. <clears throat> Beliau menulis sebuah risalah Asbabu Istiqomatus Sabab Sebab istiqomahnya anak muda Sebab teroris ini ternyata yang digaet Itu kebanyakan anak muda Anak muda yang mereka ingin belajar Islam yang belum tahu betul munculnya aliran-aliran yang menyimpang begitu lihat orang-orang khawarij teroris yang semangat dalam tanda petik semangat mengkritik siapa? Muasa. Berapi-api tuh. Wah ini semangat mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Hanya kadang anak muda dengan semangat, wah ini Islam yang semangat. Hanya dimingi-mingi. Kalau kamu bisa ngebom, bisa mati, kamu bisa disambut oleh 73 bidadari. Wah, tambah semangat. Anak muda. Maka supaya anak-anak muda kita tidak terbawa pemahaman ini, para kalafikum di sini ada sebuah risalah secara ringkas saja, tidak saya baca harfan di harfin. Bahwa di antara asbab yang menjadikan anak-anak muda itu istiqomah, kokoh di atas ketaatan. Yang pertama, wujudul kudwa hasanah adanya teladan yang baik adanya contoh yang baik bagi anak-anak muda kita baik yang hidup di rumahnya bapak ibunya ataupun orang yang mendidiknya Barakallahu fiqh. Karena itulah Nabi bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam kondisi suci fa'abawa maka bapak ibunya yuhawidani au yunasirani au yumajisani yang menjadikan anaknya mengikuti majusi Nasrani atau Yahudi. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak muda kita butuh sosok teladan yang baik. Dalam rumah bapak dan ibunya. Atau orang yang mentarbiahnya Karena anak itu kondisinya lahir suci di atas Islam, di atas bimbingan yang suci namun bapak ibunya yang menjadikan anaknya mengikuti Majusi, Nasrani dan Yahudi. Jadi pengaruhnya besar, Pak. Bukan hanya jadi Majusi, jadi teroris juga bisa. Siapa yang mengarahkan? Tidak lepas dari bapak dan ibunya. Kan begitu? Sehingga ada seorang teroris membawa anaknya, Pak. Menyertakan anaknya melakukan aksi apa? Teror. Kalau kamu mati dengan bom ini, kamu akan masuk surga. Akhirnya anaknya di dikalungi bom, Pak. Meledak bareng anaknya, ibunya, bapaknya, alasannya adalah jihad. Sungguh ini bukan jihad, tapi ini adalah apa? Teror. Kan gitu ya? Sekolah-sekolah jadi libur, takut. Orang-orang yang berpakaian muslimah dituduh bawa apa? Bom. Akhirnya jadi teror, kacau suasana akibat ulah. Itu teror secara mental. Tidak lepas dari teladan yang baik terkhusus bapak dan ibunya. Yang kedua, jam berapa Isya Pak? Pak ah, cukup ya? Jadi baru nomor satu ya. Di sini ada <clears throat> ada berapa ini? Ada barakallahu fik ada sekitar 20 atau berapa poin agar menjadi anak-anak kita yang istiqomah tidak terbawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Namun karena terbatasnya waktu sudah masuk isya, maka kita cukupkan pertemuan kita segala salah dan kurang kami mohon maaf, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk talabul ilmi. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.